Ayo semua ke depan semua. Sini. Lihat tanganku di mana? Siapa yang menyebutkan faedah dari ayat dalam pelajaran yang terdahulu? Hafsin Bolehnya bagi seseorang apa? Ini matikan ya. sekuat dan sesempurna apapun seseorang dia tetap butuh butuh apa butuh saran butuh nasihat sebagaimana ayah dari wanita ini ia adalah seorang yang soleh tapi siapapun dia tetap butuh nasihat siapapun dia tetap butuh saran selama ia adalah seorang hamba maka ucapan sang wanita qalat ihdahuma ya abad istajirhu ini adalah mimbab al-musyawarah mimbab bin nusah mimbab memberikan nasihat dan memberikan musyawarah apalagi faedahnya Zul paling sempurna paling sempurnanya seorang pekerja <clears throat> adalah yang memiliki sifat Kuat dan juga amanah kuat terhadap pekerjaannya pandai dan ahli terhadap pekerjaannya sekaligus amanah terhadap orang yang memperkerjakannya apalagi Humain kuatnya qiyadatul Rojul, kuatnya kepemimpinan seorang laki-laki baik sebagai seorang suami <coughs> atau sebagai seorang ayah. Laki-laki adalah seorang pemimpin. Jadi kamu harus berjiwa kepemimpinan karena kamu adalah seorang laki-laki harus berjiwa seorang pemimpin yang mengayomi dan juga mengatur dan juga mengajak orang yang di belakangmu kepada kebaikan. Itulah seorang pemimpin. Pemimpin bukan hanya berkuasa, tapi juga mengayomi, mengajak kepada kebajikan. Bukan yang menindas, bukan yang mendolimi itulah seorang pemimpin apalagi faedahnya Umar hmm? akalnya siapa? akalnya wanita Madian kekuatan akalnya wanita Madian di mana dia bisa memberikan nasihat yang lurus memberikan nasihat yang bagus terhadap ayahnya di mana nasihat ini tidak diketahui bahkan oleh kebanyakan laki-laki inilah manakib inilah kedudukan-kedudukan wanita Madian قال الله عز وجل في كتابه الكريم قالت إحداهما يا أبت استأجره <coughs> إن خير من استأجرت القوي الأمين Salah seorang dari wanita tadi berkata, "Wahai ayah, wahai ayahku sayang, pekerjakanlah Musa, jadikanlah laki-laki ini sebagai pekerjamu." Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau jadikan pekerja adalah seorang yang kuat lagi terpercaya. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang lain. Di antaranya adalah bahwasanya orang-orang yang berakal mereka membangun pendapat dan pilihan mereka di atas alasan yang kuat. Al-uqala yabnuna ahkamahum wa ikhtiyaratihim ala asasin wa, mi, wa ala ususin wa ma'ayir. Orang-orang yang berakal mereka akan membangun dan melandasi pendapat serta pilihan-pilihan mereka di atas ukuran dan patokan yang kuat. Berbeda dengan orang yang bodoh, mereka mengambil pendapat tanpa alasan. Mereka mengambil keputusan tanpa alasan yang kuat. Berbeda dengan orang yang berakal, orang yang kuat akalnya, dia setiap mengambil kesimpulan, mengambil keputusan selalu memiliki alasan yang kuat. Sebagaimana seorang wanita ini karena dia memiliki pendapat agar Nabi Musa dijadikan sebagai pekerja. Kenapa? Karena dia punya alasan yang kuat. Sebab sebaik-baik pekerja adalah yang seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka orang yang berakal akan membangun pendapat dan juga pilihan mereka di atas dasaran yang kuat. Di antara faedah dari ayat ini juga bolehnya mempekerjakan seseorang yaitu al-istijar dan juga ijarah. Dan bahwasannya ini adalah termasuk kebutuhan makhluk. Dari dulu yang namanya kerja mengupahi seseorang, memberikan upah kepada seseorang atas suatu pekerjaan, ini sudah menjadi kebutuhan manusia sejak zaman dahulu maka itu hukumnya boleh ijarah, menyewa, menyewa baik nyewa bangunan, nyewa rumah atau nyewa kendaraan atau nyewa tenaga itu semua adalah termasuk bab sewa menyewa istijar wal ijarah istijar menyewa ijarah adalah menggaji di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang pendapat yang penting hendaknya segera disuarakan pendapat yang bagus ide yang cemerlang ide yang bagus ini hendaknya segera disuarakan, segera diutarakan. Jangan sampai ide-ide yang bagus, pendapat-pendapat yang bagus <clears throat> ini tidak tersuarakan. Ini diambil dari nasihat dari wanita ini di mana wanita ini terpaksa mengucapkan nasihat ini di depan Nabi Musa karena takut nanti luput. Jadi memang ini agak sedikit <clears throat> melanggar etika karena se seorang wanita memuji laki-laki di depan di depan wajahnya langsung. Ini memang agak sedikit mengurangi rasa sopan tapi ini semua demi maslahat yang lebih besar yaitu adanya nasihat. Jadi kadang kita itu dalam memberikan nasihat jangan takut sekeliling. Segera suarakan kebenaran, segeralah utarakan pendapat yang benar sebelum tidak ada kesempatan mumpung ada kesempatan maka utarakanlah pendapatmu utarakanlah nasihatmu sebelum hilang waktu maka kadang seorang wanita di sini agak sedikit berani untuk mengucapkan nasihat ini di depannya Nabi Musa karena pentingnya perkara ini sebagaimana juga seorang wanita yang meminta langsung kepada Nabi untuk dinikahi itu agak sedikit melanggar sopan santun kok wanita kok berani sekali langsung minta dinikahi tapi karena ada maslahat yang lebih besar maslahat yang sangat besar yang takut maslahat itu akan luput maka wanita itu memberanikan diri untuk minta dinikahi langsung oleh Rasulullah ya Rasulullah apakah kamu mau nikah mau menikahiku alaka bihajah maka Rasulullah melihat dari atas sampai bawah. Kemudian Rasulullah bilang, enggak, saya enggak, enggak, nih, enggak, nikahi kamu. Maka akhirnya seorang sahabat di sampingnya, ya Rasulullah kalau kamu enggak ada hasrat untuk menikahinya, ya wis, saya jangan nikahi. Dikatakan oleh para ulama, hal ini boleh bagi wanita untuk meminta dinikahi oleh seorang yang soleh asal aman dari fitnah asal tidak ada fitnah tapi lebih bagus untuk melalui walinya tapi hukumnya boleh apabila aman dari fitnah syahidnya adalah kadang seorang wanita itu melanggar sedikit tata krama atau sedikit etika karena ada maslahat yang disegerakan paham maksudnya paham sisi pendalilan ini seperti di sini Seharusnya kan wanita ini bilang nanti ke ayahnya, "Ya, itu dijadikan pekerja saja, jangan di depannya Nabi Musa langsung." Tapi karena ia ingin bersegera, karena ada maslahat yang jauh lebih besar, maka masalah malu ini di nomor dua kan. Karena ini juga nggak seberapa melanggar, ini juga hukumnya nggak haram, tapi agak sedikit berani. Itu ya ikhwan. Dan juga di dalam ayat ini terdapat pelajaran orang-orang soleh jangan dibiarkan lepas. Kalau ada orang soleh, jangan dibiarkan lepas, jangan dibiarkan sia-sia, jangan disia-siakan. Kalau nggak dijadikan sebagai suami atau dijadikan sebagai menantu, ya pokoknya jangan dibiarkan lepas. Karena orang soleh itu langka. As-solihun roku nasuda, layut roku nayat yadhabuna sudah. Orang-orang soleh itu jangan dibiarkan pergi sia-sia. Kalau bisa nikahkan. Kalau bisa tahan dia di situ. Kasih pekerjaan. Kalau nggak dinikahkan, kalau kamu nggak punya anak wanita atau nggak ada yang mau kamu nikahkan, kasih pekerjaan. Pokoknya jangan biarkan dia pergi. Karena orang-orang soleh itu langka. <clears throat> Orang-orang soleh itu sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida jaakum, ida atakum mantar dauna dinahu, fazawijju, ilam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya, orang soleh, orang baik, nikahkanlah. Kalau enggak maka akan terjadi kerusakan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang soleh itu jangan dibiarkan pergi Wanita ini karena tahu Nabi Musa adalah laki-laki istimewa, eman nih bicarno mulai. Sudah datang ke rumahnya. Sementara itu adalah manusia langka, manusia istimewa. Wah, ini eman kalau dibiarkan. Tahan. Cuma wanita ini mau bilang, "Ayah, nikahkan saya dengannya." Yo, malu. Akhirnya bilang, "Pekerjakan dia." Maka kalau datang orang soleh, kamu melihat ada orang soleh, tahan kalau nggak kamu jadikan menantu, kalau nggak kamu jadikan sebagai suami, kalau nggak kamu jadikan sebagai keluarga, minimal kasih pekerjaan. Atau bagaimanapun caranya biar dia tetap di situ. Makanya saya di sini berusaha santri-santri yang sekiranya berpotensi, santri-santri yang saya lihat punya kemampuan dan punya bakat, saya tahan. Saya berusaha saya nikahkan di sini saya carikan istri di sini. Kalau enggak, minimal saya carikan pekerjaan di sini. Saya suruh jadi orang sini. Karena orang soleh itu langka. Orang baik itu sedikit. Maka lihat ya Juan, bagaimana antusias, bagaimana semangat keluarga wanita ini untuk menahan orang-orang soleh. Jangan sampai dibiarkan lepas. Orang kayak gini nggak datang dua kali. Orang soleh nggak datang dua kali. Jarang-jarang ada orang datang seperti ini. Maka kalau kamu kedatangan orang yang baik, orang yang memiliki ilmu, suruh dia ngajar. Kasih dia dakwah, kasih dia kesempatan. Pokoknya bagaimana caranya biar dia bermanfaat di situ. Ini ya ikhwan. Salah satunya dengan cara dinikahkan. Maka sampean juga kalau kedatangan ada orang laki-laki meminang anak sampean, sedangkan dia adalah orang soleh jangan ditolak rugi sampean kalau nolak orang soleh makanya ketika saya tahu ada beberapa orang yang melamar misalnya kemudian nggak mau wanitanya ini wanita yang bodoh orang soleh itu nggak nggak banyak mau cari laki-laki yang soleh itu sulit kok kamu dilamar kok menolak ini rugi sekali apalagi kamu sia-siakan apalagi kamu tinggalkan dia ini perkara ini wanita yang nggak tahu kebaikan dunia maslahat dunia dan akhiratnya Lihat bagaimana antusias wanita Madian ketika kedatangan laki-laki yang istimewa ditahan disuruh jadikan pekerja. <clears throat> Kalau nggak dinikahkan jadikan pekerja. Pokoknya jangan sampai pergi. Orang soleh jangan dibiarkan lepas. Tahan dia. Pegang dia. Jangan biarkan sia-sia. Ini ehwan ya, ikhwan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya Orang-orang soleh mereka itu akan dikenal dari perbuatan mereka nggak perlu lama-lama. Orang soleh itu kelihatan, orang baik itu kelihatan dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, dari ucapan-ucapannya itu sudah ketahuan orang itu orang baik itu gampang menilainya. Maka sang wanita ini langsung bisa menghukumi Nabi Musa sebagai al kawiyu al-Amin cukup dengan sekali pertemuan. Maka kadang kita juga bisa menghukumi seseorang seperti itu. Kadang kita itu bertemu dengan seseorang dari awal saja sudah kita sudah bisa melihat ini masya Allah orang ini kayaknya bagus. Ada juga yang dari awal kita bertemu dan lihat gerak geriknya, lihat ucapan dan gaya berbicaranya kita langsung bisa lihat wah ini orang ini kayak orang kasus ini Terbukti alhamdulillah orang-orang yang keluar dari sini, orang-orang yang bermasalah dari sini, bermasalah di sini itu dari awal saya tuh lihat kayaknya emang nggak bagus orang itu nampak dari perbuatannya dari sikapnya dari gaya perbuatannya sudah kelihatan dia itu orang jelek betul alhamdulillah ternyata benar dia adalah orang jelek dia adalah orang yang bermasalah kelihatan orang jelek itu kelihatan ya kawan Orang bagus juga kelihatan. Maka orang-orang soleh mereka akan terlihat dari ciri-ciri mereka dan orang-orang buruk juga akan kelihatan dari ciri-ciri mereka. Walaupun kadang ada juga yang tidak sesuai. Kadang kelihatannya baik ternyata busuk, kadang kelihatannya buruk ternyata baik. Itu ada, tapi itu semua jarang. Yang sering orang baik tetap akan kelihatan baik, orang buruk akan kelihatan buruk. Al-hukmu bid-dawahir. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya wanita yang baik juga akan tertarik dengan laki-laki yang baik. Karena al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa-jiwa itu akan berkelompok-kelompok Jiwa akan berkelompok-kelompok karena mereka adalah bagaikan tentara yang dikomando. Fama min yang sesuai akan selaras, yang tidak sesuai akan memisah. Maka wanita yang baik akan tertarik pada laki-laki yang baik. Sebaliknya, laki-laki yang baik juga akan tertarik kepada wanita yang baik. Kalau ada wanita itu tertarik kepada laki-laki yang jelek, berarti dia juga orang jelek. Kalau ada laki-laki yang tertarik pada wanita yang jelek, berarti dia juga laki-laki yang jelek. Al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Kata Syekh bin Bas, hendaknya laki-laki yang baik memilih wanita yang baik. Sebaliknya wanita yang baik juga memilih laki-laki yang baik. Maka wanita Madian ini karena mereka itu adalah orang baik, akhirnya juga condong dan tertarik terkesima, terpesona dengan Nabi Musa karena juga sama-sama baik. Karena jiwa itu sudah bergeng-geng, sudah ada gengnya sendiri-sendiri. Kalau cocok ya akan nempel, kalau nggak cocok ya akan misah. Kawan juga seperti itu. Kalau kamu orang baik, kamu akan berkawan, memilih kawan yang baik. Kalau kamu orang buruk, kamu juga akan berkawan dengan orang buruk. Istri juga seperti itu. Uang suami dan istri itu adalah kawan hidup sebagaimana kawan bermasyarakat, kawan di pondok, kawan di asrama juga sama, kawan di dalam rumah juga sama. Kamu akan memilih sesuai dengan kondisi dirimu. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran keutamaan kuat dan juga amanat fadlul quwati wal amanah dan bahwasanya keduanya kalau sudah terkumpul pada diri seseorang maka jangan tanya tentang bagusnya karena orang kuat banyak tapi sedikit yang amanah demikian juga orang yang amanah itu banyak tapi sedikit yang kuat kalau ada orang kuat dan juga amanat itu istimewa karena itu ya ikhwan, ini dua perkara ini al-quwwat wal amanah ini adalah menjadi kaidah, menjadi kaidah yang sangat agung di dalam seluruh pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala dalam mengirim wahyu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu juga memilih malaikat yang disifati dengan dua sifat ini yaitu Jibril. Dzikuwatin inda dzil makin muta'in sama amin malaikat Jibril juga disifati dengan dua sifat ini zikuwah memiliki kekuatan indadil arshimakin. muta'in sama amin dan juga sifatnya malaikat Jibril adalah terpercaya jadi nggak ada kesalahan sudah malaikat Jibril itu adalah malaikat yang kuat mampu ahli dalam menyampaikan wahyu dan juga amanah nggak mungkin merubah Demikian juga ifrit, jin ifrit. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan siapa ini yang bisa mengangkat singgah sananya Balkis? Kala ifritum minal jinni ana ati bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya wahai Nabi Sulaiman, saya siap. Kata ifrit, saya siap mindah singgah sananya Ratu Balkis sebelum kamu berdiri dan saya itu kuat dan juga amanah. Maka kuat dan amanah itu adalah syarat di dalam sebuah pekerjaan. Kurir juga harus kuat dan amanah. Pemindah barang juga harus kuat dan amanah. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika meminta jabatan, ketika menawarkan diri jabatan, beliau mengatakan, "Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim." Hafidun ay amin, alim ay qawi. Hafidun menjaga maknanya amanah. Alimun pandai maknanya punya keahlian, punya kekuatan. Maka ini sudah menjadi kaedah rumus yang paten di dalam setiap pekerjaan. Kesempurnaannya terletak pada dua perkara ini yaitu kekuatan dan amanah. Malaikat Jibril juga dikatakan kuat dan amanah. Jin Ifrit juga dikuat di mengatakan dirinya kuat dan amanah. Nabi Yusuf juga mengatakan dirinya kuat dan amanah. Maka ini semua adalah syarat di dalam sebuah pekerjaan. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya seorang laki-laki itu harus kuat. Kamu laki-laki kok tulang lunak. Laki-laki itu harus kuat. Yang paling utama adalah kuat hatinya. Kuat badan itu nomor dua. Kuat badan dan juga kuat hati. Tapi paling utama adalah kuat hati, kuat iman. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun. Ihris ala ma wasta'in billah kata Rasulullah disuruh. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah lemah imannya lemah kekuatan fisiknya maka kamu sebagai seorang laki-laki harus kuat paling utama adalah kuat hati kuat ilmu kalau kamu nggak kuat badan fisikmu nggak seberapa kuat minimal harus kuat hatinya kuat fisik itu bonus kuat hati itu harus tapi kalau cuma kuat fisiknya doang, yang dilatih fisiknya, yang diserang hatinya, aduh. Ini akan menjadi bulan-bulanan kehidupan kayak kerupuk kerendam air, lemes, melempem. Maka sebagai seorang mukmin harus kuat dan kekuatan itu didapat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang fadlul amanah, keutamaannya amanah dan bahwasannya demi amanah inilah <clears throat> Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard fa baina wal jibal. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard wal jibal. Fa baina yahmilna wa ashfaqna minha wa hamala al insan innahu kana dhaluman jahula. Kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan juga gunung-gunung. Mereka semua nggak ada yang berani, nggak bersedia. Lalu diterima oleh manusia. Maka amanah ini berat. Amanah ini harus dijaga. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dan amanah yang paling besar adalah amanah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah sebagai hamba, amanah ubudiyah, amanah penghambaan. Itu harus kita jaga ya ikhwan. Kita punya amanah yang besar di dalam hidup ini yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran tentang fenomena kehidupan. Betapa banyak orang-orang yang berbakat tapi disia-siakan dan tidak dimanfaatkan. Maka akhirnya ditemu orang lain Nabi Musa alaihissalatu wassalam sang kowi, sang amin dibiarkan terusir dari negerinya, pergi, disia-siakan. Akhirnya ketemu, ditemukan sama keluarga wanita matian. Maka ibaratnya mereka ketiban duren. Dalam hidup ini juga seperti itu banyak sekali orang-orang berbakat, pemuda-pemudi berbakat yang disia-siakan oleh keluarganya, oleh orang negerinya, oleh ahlu baladnya, kemudian pergi ke negeri lain, terus ditemukan orang, dimanfaatkan orang di sana. Maka jangan sampai seperti itu ya ikhwan. Jangan sampai kau membuang dan menyia-nyiakan orang-orang yang berbakat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Wazir, "Adauuni wa ayyafatan adau liyaumi karihatin wasidati sagri." wasada di sagri mereka menerlantarkan aku dan siapakah pemuda yang mereka terlantarkan padahal yang diterlantarkan adalah pemuda yang hebat pemuda yang berbakat tapi diterlantarkan maka menunjukkan manusia itu kebanyakannya nggak tahu barang bagus itu nggak tahu mereka itu disia-siakan Barang yang bagus malah dibuang, barang yang buruk dikejar habis-habisan. Itulah manusia. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebagai kawi, sebagai amin, tapi dibiarkan pergi dari Mesir, bahkan mau dibunuh. Yang beruntung ya Yawan penghuni Madian, mereka menemukan Nabi Musa, kedatangan Nabi Musa, <clears throat> dan akhirnya mengambil manfaat dari beliau alaihissalatu wassalam. Maka di dunia ini juga seperti itu. Kadang kamu nyanyiakan orang dekatmu. Kamu punya ayah yang soleh, kamu punya orang tua yang baik, kamu sia-siakan. Kamu punya anak yang berbakat, kamu sia-siakan. Akhirnya ditemu orang lain, orang lain yang mengambil manfaatnya. Kamu punya suami yang bermanfaat juga kamu sia-siakan, kamu buang. Akhirnya diambil sama wanita lain yang senang wanita tadi. Punya suami bagus, dibuang. Punya istri bagus, dibuang. Ya yang senang yang nemu. Betapa banyak kejadian seperti ini dalam kehidupan dunia ini. Pemuda, pemudi berbakat tapi dibiarkan terusir dari tempat dan akhirnya ditemukan orang jauh dan diambil manfaat oleh mereka. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan juga sebagaimana Nabi Muhammad alaihissalam disia-siakan di Mekah, dimusuhi di Mekah. Akhirnya beliau pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Yo yang senang orang Madinah, yang mengambil manfaatnya ahli Madinah. Manusia itu kadang nggak tahu barang bagus, nggak tahu ada barang mahal itu nggak tahu. Kadang ditaruh di sampah. Betapa banyak orang yang me mencampakkan permata di tempat sampah dan betapa banyak orang yang mencari permata di tempat di tempat sampah karena nggak tahu mengira permata padahal itu adalah kotoran diambil dipungut di tempat sampah karena bodoh karena manusia itu bodoh yang bagus dibuang yang jelek disayang dalam ayat ini juga terdapat pelajaran fadlu iwa isolihin keutamaan menjamu dan juga menaungi orang-orang soleh dan bahwasanya hal itu akan diambil manfaat yang sangat besar maka kalau kamu kedatangan tamu yang soleh, sebenarnya yang beruntung itu bukan tamunya, kamunya, tuan rumahnya yang beruntung. Kedatangan orang seperti dia. Seperti ini Nabi Musa dan orang Madian ini. Yang beruntung siapa coba? Yang beruntung siapa ya? Kira-kira Nabi Musa untung dapat makan, dapat istri atau orang Madian beruntung dapat Nabi Musa? Orang Madian beruntung dapat Nabi Musa. Maka inilah ya ikhwan, enaknya ditamui, didatangi, ditunuti, ditumpangi, dimintai, di pertamui oleh orang-orang soleh. Kamulah yang mengambil manfaat, bukan dia yang mengambil manfaat. Seperti ini Nabi Musa mendapatkan jamuan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tempat tinggal. Beliau untung, tapi yang lebih beruntung lagi adalah keluarga wanita Madian ini. Mereka kayak ketiban duren. Tahu ketiban duren? Yo ya, ketiban duren ojo ketiban di kepala nih yo ya, jombrot sampean. Yo ya, ketiban di depannya itu loh. Jadi banduran itu adalah pepatah bagi seseorang yang nggak ngapa-ngapain nemu nemu keberuntungan itu namanya ketiban duren. Nah ketiban duren pas dasi ya loro. Gak ditemangan duren. Maka penghuni Madian ini seakan-akan mereka itu ketiban duren. Gak lapo-lapo moro-moro untuk Nabi Musa. Gak nyari, gak apa, tiba-tiba didatangi menantu, calon menantu kayak Nabi Musa. Ini yang untung mereka. Demikian juga orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Nabi ditolong oleh orang-orang Madinah. Tapi yang beruntung siapa? Bukan Nabi, yang beruntung itu orang Madinah. Ketika kasus orang-orang Ansor, mereka cemburu ketika Nabi Muhammad memberi pemberian yang sangat banyak. Orang Ansor ngambek. Iyalah, Nabi Muhammad sudah ketemu kawannya, lupa kami, kami yang nolong kami dilupakan, kami nggak dikasih apa-apa. Bukh Nabi Muhammad dikomentari seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad Alaihi salatu wassalam berkhutbah, wahai segenap ansor, kalian mengatakan ini dan itu, saya mendengar semuanya. Kalau kalian mau mengatakan silahkan ungkit-ungkit kebaikan kalian dan kalian gak akan pernah bohong. Kalian betul, kalian semua menolong saya. Kalian semua yang memberi naungan kepada saya, kalian semua yang memberi pertolongan dan bantuan kepada saya. Kalian jujur, nggak bohong kalian itu, nggak salah kalian. <clears throat> Tapi sebenarnya kalianlah yang beruntung. Tidakkah kalian ridho? Manusia pergi membawa binatang, membawa unta, membawa kambing. Kalian pulang bawa Nabi Muhammad. Siapa yang untung? Wah, orang Ansor dikatakan gitu sama Nabi, nangis mereka semua. Kok bisa kalian mengatakan bahwasanya aku sudah lupa kalian? Hanya gara-gara orang-orang kukasih pemberian, kalian gak kuberi. Masa kalian masih kurang? Orang-orang pulang bawa pemberian berupa binatang. Kalian pulang sama saya. Kalian dapat saya. Apa kurang beruntung? Nangis orang-orang Ansor. Nangis semua. Maka sebenarnya yang beruntung itulah orang-orang Ansor. Karena didatangi Nabi Muhammad alaihissalam. Bukan Nabi Muhammad yang untung. Itulah ya ikhwan keutamaan menjamu, keutamaan menaungi, keutamaan memberi rumah, memberi tempat tinggal orang-orang soleh. Karena apa? Karena dengan itu kamu akan mengambil manfaat sepanjang hidup dari orang soleh tadi. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran dari dulu yang namanya gelar itu diambil dari tingkah laku perbuatan. Dari ayat mana? Dari perkataan Kowiyun Amin. Nabi Musa mendapatkan gelar Kowiyun Al-Qawi Al-Amin dari mana? Dari tingkah laku beliau, dari sikap beliau, dari kehidupan sehari-hari beliau. Maka ini sebagai dalil dari dulu yang namanya gelar itu didapatkan dari kehidupan sehari-hari dari tingkah laku perbuatan itulah akan mendapatkan gelarnya seseorang. Karena itu dikatakan oleh Syekhul Islam, manusia itu namanya, gelarnya itu dari perbuatannya. Berbeda dengan Allah. Allah itu perbuatannya, sifat-sifatnya itu semua dari namanya. Maka manusia gelarnya itu adalah dari perbuatan sehari-hari. Dari dulu nggak ada ceritanya gelar itu kemudian dibeli atau ikut ujian paket atau ikut ujian semester atau gelar akademis nggak ono ceritanya ke zaman Nabi Adam rano nggak ada dari dulu yang namanya gelar itu diambil dari perbuatan sehari-hari nggak ada ceritanya gelar itu ikut ujian paket nggak ada Kenapa ya Iwan? Karena ujian paket, ujian akademis, ujian skripsi, itu semua bisa diakal-akali. Orang bajingan pun kalau jawab kalau pas ujian itu sinau, bener, rajin, ya dapat nilai mumtaz. Maling pun perampok pun ya akan melok ujian. Semester kalau dia itu pandai dan belajar yang tekun ya akan mendapatkan ujian mumtaz. Maka gelar skripsi, gelar paket, gelar apa uji, ujian paket, ujian semester, semua itu adalah ujian palsu. Semua itu adalah gelar palsu. Semua itu bisa diakal-akali. Semua itu bisa disiasati. Ujian yang benar itu ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidup. Itulah ujian yang benar. Kalau kamu ingin mendapatkan gelar yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya ini jalani ujian hidup ini lo jalani. Luluslah dalam ujian hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa ujian hidup ini? Siapa yang tahu ujian hidup ini apa? Ada berapa ujian hidup ini? Ujian hidup ini ada dua. Ujian syariat dan ujian takdir. Kalau kamu lulus dalam dua ujian ini, wes gak usah gelar-gelar. Bo profesor, bo doktor, bo magister, gak perlu. Kalau kamu lulus dalam ujian hidup ini, berupa syariat Allah Subhanahu wa taala, kamu lulus menjalankan syariat, berhasil menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berhasil meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kamu itu sudah doktor, kamu itu sudah profesor, itu. Walaupun kamu gelarmu cuma pemulung, walaupun kamu itu cuma tukang sampah, walaupun kamu itu cuma tukang sapu. Kalau kamu berhasil menjalankan syariat, ujian Allah Subhanahu wa taala berupa ujian syariat, dan kamu berhasil menjalankan ujian takdir, bersabar di atas musibah, bersyukur di atas nikmat, dan beristighfar dari dosa-dosa dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang akan datang. Kamu sudah doktor, kamu itu sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala ini ja'iluka kalinasi imama ujian dia dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim Ujian yang benar itu ujian ini. Ujian hidup. Ya berupa syariat ini lakukan. Perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala jalani, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Ikulah wis ujian. Lah ke ujian ke ujian paket. Ujian skripsi, ujian tulisan. Itu semua bisa disiasati, itu semua bisa dibeli, itu semua bisa diakal-akali. Ujian yang sebenarnya itu ujian hidup ini berupa syariat Allah Subhanahu wa taala, jalani hidup ini. Jalani syariat Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah perintahnya, jauhilah larangannya. Kamu akan menjadi seorang imam, kamu akan menjadi seorang pemimpin, kamu akan menjadi seorang yang bergelar dengan gelar yang sejati, bukan gelar yang semu, bukan gelar yang palsu. Maka aneh ya, ikhwan. Kok ada orang itu membanggakan gelar-gelar palsu, gelar-gelar semu seperti ini di mata manusia? Kok dicari mati-matian, diburu mati-matian gelar seperti wong itu semua adalah gelar palsu. Yang layus min walayu minju. Sekarang berapa ribu manusia bergelar profesor, bergelar doktor, bergelar magister, bergelar semua gelar di dunia ini ribuan, tapi mereka buta dari kebenaran. Pirawai. Betapa banyak manusia-manusia yang gelarnya lencana gelarnya berderet sampai nggak muat tulisannya, tapi mereka buta dari kebenaran. Mereka lebih buruk dari binatang. Berapa banyak? Hitungan. Berapa banyak orang yang bergelar profesor, doktor, magister semua di dunia ini? Mereka nggak paham siapa Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu bagaimana cara wudhu yang benar, nggak tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Terus buat apa gelar itu? Maka ini Nasihat ini semoga bisa menjadi penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka itu mabuk kepayang dengan gelar-gelar seperti ini karena gelar-gelar seperti ini mulai diramaikan, diviralkan sehingga banyak dari kalangan para duat yang menisbahkan diri kepada salaf meninggalkan agama mereka, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala demi memburu gelar-gelar seperti ini. Maka semoga nasihat ini nanti dipotong, dikirimkan ke mereka sebagai parsel lebaran biar dengar, biar sadar. Ini loh gelar yang seharusnya sebenarnya dicari, gelar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim, diberikan kepada Nabi Musa, diberikan kepada Nabi Muhammad, diberikan kepada para anbiya, diberikan kepada orang-orang soleh, diberikan kepada orang-orang syuhada. Itulah gelar yang harus dicari. Bukan malah gelar yang dicari dengan cara ujian paket, ujian skripsi, ujian bu, ujian apa saja tuntah nama apa namanya itu semua adalah ujian semua ya ikhwan lihat bagaimana Nabi Musa mendapatkan gelar sebagai Al-Qawi, sebagai Al-Amin. Dari mana? Dari perbuatan beliau. Maka gelarmu yang sesungguhnya adalah apa yang kamu perbuat sehari-hari. Kalau kamu itu berbuat se kehidupan sehari-harimu itu kamu jadi orang baik, orang soleh, ya kamu itulah jos. Saya kalau lihat di dalam kehidupan dunia ini ada orang yang soleh, orang yang berilmu, sungkem saya, salim betul, salim husuhu. Kenapa? Itulah orang yang jos, orang soleh, orang yang berhasil melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Aku sungkem di ngarepe. Tapi kata ketemu wong gelar-gelaran aku mau, belas gak pergi, gak nerdek, gak minder sama sekali. Kata dokter, kata profesor, kata magister gak nerdek, belas karena apa? Karena semua itu gelar-gelar yang palsu, gelar-gelar yang semu, yang hanya berkilau di mata manusia, tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ketemu orang walaupun dia itu orang miskin, walaupun dia itu orang yang sangat rendah, tapi kalau dia berhasil taat kepada Allah, tak salimi, tak salami, tak hormati betul. Kuhargai betul karena dialah sang imam, dialah pemimpin sesungguhnya. Adapun gelar-gelar buatan manusia tadi itu, itu semua nggak ada ceritanya. Sejak zaman dahulu nggak ada ceritanya. Maka jangan pernah bangga, jangan pernah mabuk, kepayang, jangan pernah tergila-gila dengan gelar-gelar seperti itu. Semua itu la yusmin wa la yugni min ju, la yugni haqqi Lihatlah ya ikhwan, bagaimana Nabi Musa mendapatkan gelar sebagai Al-Qawiyul Al-Amin dengan perbuatan beliau. Percuma gelar di mata manusia, tapi kalau buta dari kebenaran, nggak tahu syariat, nggak paham agama Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari agama Allah. Berapa ribu doktor, berapa ribu profesor di dunia ini buta kebenaran. Lalu apa yang berfungsi dari gelar mereka? Apa fungsinya terusan? Maka gelar-gelar itu cuma variasi doang. Tahu variasi? Kalau motor ada variasinya, yo ya ada barangnya tapi nggak bisa bermanfaat namanya variasi. Dikasih lampu tapi pas disetel nggak nyala itu namanya lampu variasi, nggak ada nggak ada fungsinya. Gelar-gelar juga seperti itu, cuma variasi doang, nggak ada fungsinya, nggak bisa membawa mereka kepada kebenaran, nggak bisa membawa mereka kepada kebaikan. Maka itu cuma gelar variasi. Maka lulus ujian kok lulus ujian akademis, lulus ujian itu ya lulus ujian syariat, lulus ujian hidup. Ini loh, sudah ada ujian kok kamu masih cari ujian lagi. Piye toh wong-wong itu gimana sih? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ujian berupa syariat, berupa takdir. Ala lahul khalq wal amr. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu sudah diuji oleh Allah dengan hidup ini, dengan syariat ini kok masih cari ujian lagi gimana toh? Kamu tinggalkan ujian hidup demi ujian semester. Kamu lari dari ujian hidup, kamu langgar ujian hidup dari Allah Subhanahu wa taala demi mengejar ujian semester. Kamu bangga dengan pujian-pujian ahlul bidah padahal mereka nggak pantas untuk dipuji apalagi untuk memuji. Ahlul bidah itu loh nggak boleh dipuji apalagi untuk memuji. Tapi sayang seribu sayang, dakwah salafiyah, orang-orang yang menisbahkan diri kepadanya kita sedang diuji dengan mereka. Banyaknya orang-orang yang memburu gelar-gelar akademis dengan mengorbankan agama, dengan mengorbankan dakwah salafiyah. Maka semoga rukyah ini bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka, semoga didengar dan semoga sadar. Ini ya ikhwan. Itu beberapa faedah dari ayat ini dan masih ada beberapa faedah yang lain. Dan diberikan tambi bahwasanya insya Allah mulai nanti malam terawihnya akan dimulai sekitar jam persiapannya setengah dua. Dan ngaji Qurannya setelah subuh diberhentikan atau diliburkan dan diganti dengan ba'dal isya. Jadi setelah isya, sholat sunnah kemudian ngaji sebentar setelah setengah jam sampai jam 8 malam setelah jam 8 malam terserah kalian boleh keluar beli makanan persiapan sahur persiapan terserah bapak-bapak maksimal sampai jam 10 jam 10 sudah harus tidur semua anak santri jam 10 malam sudah harus tidur semua tukang-tukang bakso yang biasanya datang itu dikasih tahu bahwasanya malam 10 akhir Ramadan maksimal jam 10 lebih dari itu nggak boleh karena apa karena nanti nggak kuat bangun jam-jam 2 itu nggak kuat bangun kalau saya mandi tidurnya kema kemalaman maka diusahakan keluar dari masjid jam 8 setelah sholat isya biasanya selesainya setengah 8 kita ngaji sebentar ngaji Quran sebentar setengah jam sampai jam 8 sesuai posisi biasanya setelah itu baru jam 8 terserah kalian mau beli makanan terserah setelah itu maksimal sampai jam 10 sudah harus tidur semua supaya bisa persiapan bangun di tengah malam hari. Dan karena Ramadan kita memiliki dua versi, ada yang puasa Senin, ada yang puasa Selasa, maka malam ganjilnya kita anggap semuanya malam ganjil ya. Biar kena, biar kena malam level Qadarnya. Namanya buru, namanya jaring. Maksudnya zaman zaman jaring gini tok yo, ya, nek apa iwak-iwak kene bi. Yo ya kalau ada dua jalan yo ya jaring kabeh, jaring semuanya aja. Jadi nggak usah dipedulikan malam ganjil atau nggak malam ganjil, dibuat malam ganjil semua, biar insya Allah dapat Lailatul Qadar. Maka semangat. Kita insya Allah akan memasuki 10 akhir di bulan Ramadan. Malam-malam yang paling mulia adalah malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan. Maka kuatkan ikat pinggangnya. Pasang lagi sabuk pengamannya dan bertarunglah sampai darah penghabisan. Ingat ya Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak memberikan bahwasanya ahlu surga, ahlul jannah nanti mereka akan ittika, akan leseh-leseh, akan leyeh-leyeh. Banyak sekali muttaqiina fiha alal araik, muttaqiina, muttaqin, muttaqin. Kenapa? Adalah bagi mereka-mereka yang di dunia punggungnya, kakinya keju, lututnya keju untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dunianya capek, yang di dunianya punggungnya hampir patah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat insya Allah akan leyeh-leyeh. Akan bersandar dengan para bidadari surga insya Allah taala. Jadi, ya sengaja memang harus kita capekkan tubuh kita. Aku ingin hancur dalam cintamu. Aku ingin binasa dalam cintamu, dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa, kaki-kaki pegel, kaki-kaki sakit, punggung-punggung sakit, nggak apa-apa. Itu semua adalah refleksi untuk gugur semua dosa-dosanya. Man qama Ramadhana imanan wa saban gubir Allah ma taqaddama min Man koma lailatal qadri imanan wa saban gubir Allah ma taqaddama min Maka semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Dosa-dosamu banyak. Ingat, kita punya dosa-dosa yang harus kita gugurkan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masa lalu yang kelam, kita punya masa lalu yang buruk yang harus kita hapus, yang harus kita tindih, yang harus kita perbaiki. Maka semangatlah wahai kaum muslimin untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diberitahukan bahwasanya sebagian saudara kita ada yang sakit, anaknya Pak Salamun semua kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan beliau sekarang lagi opname di rumah sakit Lamongan. Maka bagi ikhwah yang memiliki kelonggaran baik dari sisi harta atau tenaga atau waktu diharapkan bantuannya untuk membantu tenaga santri-santri yang punya kesempatan untuk jaga di sana nanti kita antar dan bagi ikhwah yang punya kelonggaran rezeki hendaknya membantu karena saudara kita ini butuh benar-benar butuh untuk dibantu. Sakitnya saudara kita adalah sakitnya kita semua. Al mu'minu lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid. Kita ini satu tubuh. Kita ini satu badan. Satu sakit-sakit semua. Satu merasakan sedih, semuanya merasakan sedih.